Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mujtaba Muhammadin wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la wa wa rasuluhu la wa wa warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperjumpakan kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi perjumpaan yang diridhoi Allah menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita dalam keberkahan dan mempertemukan kita kelak di dalam surga yang penuh nikmat. Juga di dalam meniti jejak para solihin, para para pertama di dalam umat ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita mendapatkan yang Agung sebagaimana firman-Nya luka tapi pasal sihir ayat boleh langsung Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki pembahasan bagian kedua tentang Al-Faruq Sayyidina Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi kita membahas sesuatu pada kesempatan sore hari ini tentang fadhil keutamaan-keutamaan beliau radhiyallahu anhu Al-Imam Al-Muqaddim dan Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan sekurang-kurangnya sembilan riwayat tentang keutamaan Umar bin Khattab. Yang pertama, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu adalah penduduk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah dari saat bin Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi Beliau kemudian berkata, "Baina ana ikun ra'aitu fil jannah. Fa ra'atun tatawaddu ila jani bi qasri fa qultu liman hadha qasr?" Fa liwa li Umar bin Khattab. Fa dhakartu ghayratahu Makanya tak kenal dengan sebelumnya. Kata Abu Bakar Baina Rasulullah bersabda Baina antara ibu Pada suatu saat aku sedang tidur Kata Nabi Wasallam. Rakyat itu dan aku melihat diriku berada di dalam surga. Ini adalah roh yang benar, mimpi yang benar di diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idha ra'atun tiba-tiba aku melihat seorang wanita Tak tahu bahwa Dia sedang berwudu belajar di masjid Di samping sebuah istana itu maka aku kemudian bertanya Lima hadal pasar Milik siapakah istana ini Pokoknya maka ada banyak yang menjawab Lima Umar bin Istana ini adalah milik umat Islam. Mereka mengakui kata Nabi Bahwa tahu tentang betapa umat itu seorang yang pencemburu Bahwa lain berbilang maka aku segera pergi dari tempat itu Karena khawatir akan kecemburuan umat Mendengar Rasulullah menyampaikan demikian Bakal Umar, Umar kemudian menangis dan mengatakan Alaika aku ya Rasulullah Kata aku cemburu pada ya Rasulullah Sungguh tidak pantas Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh dan bin Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu para penulis biografi Umar penulis dua versi nama ayahnya Sa'id ulama tabi'in ada yang menulisnya Sa'id al-Musayyid ada yang menulisnya Sa'id al-Musayyid ada yang ditulis fathah ada yang ditulis, ditulis kasar pada huruf Yatim ini mudah-mudahan tidak menjadi persoalan bagi kita Sa'id al-Musayyid adalah Ali Madinah satu di antara tujuh pokok Madinah dan Sa'id al-Musayyid adalah orang yang dalam 40 tahun umur beliau selalu salat di Masjid Nabawi tanpa pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ini adalah hadis ini dari Sa'ad bin Musayyib dari Abu Hurairah adalah di antara setinggi-tinggi salat. Karena diriwayatkan oleh tabaqah pertama. Jadi Al-Imam Al-Bukhari al Imam Muslim itu dari lima tabaqah perawi hanya meriwayatkan perawi tabaqah pertama dan kedua itu Imam Bukhari. Imam Muslim itu sampai tabaqah ketiga. Tetapi yang tabaqah pertama dijadikan sebagai hadis utama di bawah judul bab. Kemudian kalau ada riwayat dari tabaqah kedua itu dijadikan sebagai penguat di baris berikutnya baru kemudian kalau ada bapak-bapak ketiga yang lebih menguatkan lagi itu ditulis juga di bagian ini itulah kenapa kitab Imam Bukhari disebut sebagai asal kitab Al Quran kitab yang paling sahih setelah Al Quran karena dia hanya meriwayatkan dari bapak pertama dan bapak kedua apa kata tulisan ini? Rawi bapak pertama itu adalah orang yang tidak cuma tebal, tidak cuma terbang percaya tetapi dia alim fakir sahih todobin todobin itu tidak sekedar hafil bukan sekedar hafal tetapi hafalannya sangat kuat sangat disiplin menjaga dirinya tidak pernah teledor tidak pernah berbuat hal yang memalukan di depan umum bahkan harta itu bukan hal yang kalau misalnya bapak Bukhari punya kategorisasi tampil dengan membuka bagian atas tubuh itu kan bukan awal sebenarnya tetapi itu sudah cukup menjadi catatan dia masuk bukan lagi ke babak pertama tapi ke babak kedua hal-hal semacam itu sangat diperhatikan babak kedua adalah yang di bawah itu babak ketiga di bawahnya lagi pada babak ketiga misalnya di toleransi ada seorang rawi yang dicatat ini pada umur 65 tahun mulai kubur. Nah asalkan hadisnya dilakukan pada usianya yang 40 tahun tidak ada masalah. Meskipun kepikutannya di umur 65 itu menjadi catatan sendiri sehingga dia masuk ke tabakal pernikahan dan seterusnya. keempat yang tertuduh berdusta, baru tertuduh belum terbukti. Kabarnya bahwa kalau terima bahwa dia disebut sebagai kemudian orang-orang zalim yang kemudian mereka berkata dulu tapi kemudian pernah ada yang bersaksi orang yang lebih kuat daripada dia mengatakan dia memang kemudian berdusta atau mengalami cacat-cacat perbedaan Hadis ini dari saya dulu saya dari Abu Hurairah termasuk setinggi tinggi sanad Rasulullah bersabda tadi Menurut sabda Nabi ini, aku berada di dalam surga, lalu melihat ada seorang wanita sedang berwudu di samping sebuah istana. Kemudian Rasulullah bertanya, ini istananya siapa? Maka dijawab kepada Nabi SAW, ini adalah istana Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah menyatakan aku ingat tentang kecemburuan Umar maka segera aku tinggalkan tempat itu dan Umar kemudian kembali mengatakan bagaimana mungkin aku cemburu pada dia Rasulullah alangkah umumnya betapa Umar itu bahkan bukan cuma dikabarkan masuk surga tetapi dikabarkan memiliki sebuah istana yang sangat megah di dalam surga yang pengkabaran itu dilakukan ketika Umar masih hidup Dan itu tidak kemudian membuat dirinya merasa aman dari perkara yang Kita diberi kabar masuk surga. Kita mungkin sudah senang yang luar biasa. Lalu kemudian menjadi lalai di dalam ibadah. Lalu karena lalai dalam ibadah, jatuhlah kita ke dalam banyak kesalahan atau besar. Lalu kemudian kan kita memang memang sesuai dengan janji itu masuk surga. Tapi harus mampir neraka dulu selama sekian waktu kalau bilang ibu dari. Inilah keutamaan pertama ini Riwayat kedua tentang bahwa Umar adalah penduduk surga. Dari atas bin Malik dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki Uhud menaiki bulu Uhud bersama Abu Umar dan Usman. Maka tiba-tiba bulu Uhud itu berguncang. Segera Rasulullah mengumpulkan kakinya dan berkata, "Uhud ya Uhud, papa alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidan." Uhud tenanglah, diamlah. Wahai Uhud, fama alaika tiada yang atas dirimu itu bila nabi kecuali seorang nabi atau siddiqun atau seorang siddiq atau syahidah atau dua orang syahid jadi ketika Rasulullah bersama keluarga kepada Rasulullah Utsman menaik Uhud maka Uhudnya berguncang lalu Rasulullah menerangkan Uhud dengan kejadian kakinya sambil mengatakan yang berjalan ya tenanglah bahaya Uhud di atas Uhud ini hanya seorang nabi atau seorang siddiq atau dua orang syahid seorang nabi adalah beliau sendiri, seorang syahid adalah dan eh, seorang sidik adalah Abu Bakar dan dua orang syahid adalah Umar dan Uthman. Rasulullah SAW senantiasa mengatakan tentang kubur. Kubur ini adalah gunung yang cintai kita dan kita pun mencintainya. Untuk apa sahabat gunung untuk kemudian meluruskan para sahabat yang kemudian tidak menyukai bulu kubur karena bulu kubur pernah menyimpan sebuah kisah bukan dan Rasulullah dan para sahabatnya dikalahkan oleh pasukan Quraisy, wabil khusus pasukan berkuda paling bin luar yang berkuda benar belakang sehingga 70 orang syuhada termasuk Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsh kemudian juga para sahabat utama yang lainnya jumlahnya mencapai 70 Nah, kadang-kadang kita kalau kemudian mengalami satu kejadian yang dianggap buruk di satu daerah, lalu terjadi tidak menyukai daerah tersebut. Nah, Rasulullah justru membalik persepsi tersebut dengan mengatakan Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Tidak boleh ada gubat Tuhan tidak boleh ada pertunian yang menyebutkan menghubungkan kesialan, menghubungkan nasib buruk, menghubungkan takdir-takdir yang tidak kita sukai dengan tempat atau waktu. Maka termasuk yang saya sampaikan kemarin beberapa waktu yang lalu di Aceh tentang hadis ini, Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintai dia. Saya juga menyampaikan kepada saudara-saudara di Aceh dari Aceh ini sebagai tanah yang mencintai kita Dan kita pun ini. Meskipun di sini menyimpan kisah kita Meskipun di sini menyimpan kisah tentang e, berbagai macam musibah yang kita juga angka termasuk menghubung-hubungkan waktu kejadian dengan ayat Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak ada contohnya tidak ada matanya tidak kemudian dibesar-besarkan karena sesungguhnya kalau mau semua kejadian itu dicarikan akhirnya akan sembuh repotnya kita dan kalau kemudian cuma dihitung jam misalnya atau tanggal misalnya maka kita sedang membatasi ini berat benar-benar Berarti kalau hubungannya dengan jam surat terbanyak itu hanya surat ke-24 ayat nah, ke-25 sampai 114 tidak kepakai kalau hubungannya dengan tanggal berarti surat terbanyak itu hanya 30 atau 31 kalau kemudian menghubungkan dengan apa ini sesuatu yang kemudian tidak pada tempatnya seakan-akan kemudian kemarin saya berjumpa waktu awal di Aceh juga ada orang-orang yang menyampaikan di Padang juga ada orang-orang yang menyampaikan dengan ayat-ayat itu seakan-akan kemudian itu adalah betapa besarnya besar orang-orang yang terkena musibah dan betapa bersih bersihnya kita dari orang yang datang ke sana. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak ada Allah berkawan yang berkatamu. Justru kalau orang mencintai satu kaum maka Allah merupakan balas bencana kepada mereka. Itu cinta. Itu bukan hubungan. Karena sebesar-besar pada umat Muhammad SAW ini adalah fitnah. Fitnah itu menimpa yang zalim maupun yang kafir, yang musyrik maupun yang kafir, yang mukmin maupun yang kafir. Semuanya dapat. Kalau dulu ada, kenapa disebut ada? Karena hanya menimpa yang kafir. Zaman Nabi yang mungkin naik apa? yang kena azab ya kafir. Kan? Kan jangan juga begitu. kan Saleh juga begitu. Yang penting selamat. Itu baru namanya azab. Kalau kemudian bisa kembali semua, itu sebesar-besarnya adalah bentang, ujian, cobaan, bukan azab. Dan umat Muhammad ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak diadab kesalahan di dunia, tetapi ditangguhkan di akhirat justru untuk orang jahatnya yang kemudian dapat azab di dunia ada dalam tanda kutip untuk digugurkan besar besarnya justru yang terima hatta kemudian sampai-sampai dalam hadisnya asfalahu wa yusyaddidu alaihi seorang atau orang-orang yang soleh itu diparahkan, disangatkan bagi mereka balak bencana di kehidupan dunia hatta sampai tertabur ketika dia terus duri atau yang terbentuk dan itu tidak akan terjadi kecuali gugur dosanya naik berada di sisi Allah saat kita di Wapres pernah mendengar Rasulullah bersabda sakit panas itu adalah penggugur dosa yang sangat baik maka ketika mendengar itu saat kita terus berdoa ya Allah karuniakan selalu kepada sakit panas sampai aku mati asalkan tidak mengurus salatku dan tidak mengganggu jihad maka tidak saat itu orang kalau ketemu saat bin Abi Waqqas saja ya Allah panas banget karena saat kita berdoa ini seorang yang harus berdoa doanya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu sehingga sejak berdoa hari itu sampai akhir hayatnya di dalam tentang saat Nabi wafat beliau itu senantiasa dalam keadaan sakit panas sembuh-sembuh demam terus tetapi tadi ya Allah tanggihkan kepada sakit panas kecuali hanya saja jangan sampai mengganggu sholat tahajud. Hadis ketiga dari Anas bin tentang Umar sebagai penduduk syurga. Adalah hadis Anas bin Malik ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia bertanya, Ya Rasulullah mata saat. Kalau Rasulullah bersabda, Wabada ahdatha laha apa yang sudah mempersiapkan untuk untuk menghadapinya. Kemudian dia bersabda berkata, La syaita illa ahli Allah wa Rasulullah. Tidak ada yang saya siapkan untuk menghadapi kiamat itu ya Rasulullah kecuali bahwa saya ini mencintai Allah dan Rasul, Rasulnya. Bapalah terbakar, maka Rasulullah bersabda pada dia, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kepala Anas, Anas berkata, Paling kami syaitin, paling kami kauli Rasulullah SAW ada antara mana Rasul Rasulullah eh, SAW menyatakan kami tidak pernah bahagia, aku ini tidak pernah bahagia melebihi bahagia atas sabda Rasulullah ini yaitu anta barakallahu wa taqwa akan bersama kalian mencintai. Para anak uhibbul nabiyya wa Abba Bakr wa Umar. Aku ini cinta kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Wa arju aku dan aku jadi memiliki harapan untuk bisa bersama dengan mereka telah disudah dikubi disebabkan oleh cintaku ilaku kepada mereka wa ilam akal bimilti akmali meskipun aku ini tidak bisa beramal seperti amal mereka tidak bisa salat seperti salat mereka tidak bisa jihad seperti jihad mereka tidak bisa kemudian sadaqah seperti sadaqah mereka tidak bisa yang lain seperti yang lain mereka tidak bisa puasa seperti puasa mereka ini adalah hadis ketiga. Hadis keempat dari Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu dia berkata, aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah kebun di dalam kota Madinah. Tiba-tiba datang seorang lelaki meminta dibukakan pintu, maka Rasulullah berkata, entah laku wabashirku bil jannah." Rasulullah mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari bukakan pintunya dan beri kabar gembira orang yang minta izin itu bahwa dia mendapatkan surga. Bapak-bapak ulama Fakida Abu Bakar Pembukakan oh, itu ternyata itu adalah Abu Bakar saya dulu dilakukan Nabi SAW Maka kemudian aku kabarkan kepadanya Tentang apa yang di disebutkan oleh Rasulullah bahwa dia termasuk penduduk surga. Fahamidallah maja rojul. Lalu dia memuji Allah, lalu kemudian datang lagi seorang lelaki. tahta dia minta izin untuk masuk. pakar Nabi lalu Nabi bersabda, "Ittahahu bahwa tashrubu bil jannah." Bukakan pintu-pintunya dan beri kabar gembira dia tentang surga yang disediakan baginya. Pakar maka Abu Musa berkata Bapak lalu fa'idah wa'amat Membukakan itu ternyata itu adalah orang Pak itu maka memberikan kabar kepadanya di makam Nabi SAW dengan apa yang kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah maka dia memuji Allah. Lalu dekat di sini masuk lagi seorang lelaki, Bapak lagi maka Nabi افتقده وبشره بالجنة على بلوى مصيبه dan berikan kabar gembira kepadanya tentang surga yang disediakan baginya disertai bala bencana yang akan menimpanya. Bapak Pahulu maka menggunakan baginya pada uang Usman. Ternyata itu adalah Usman bin Affan Fa'abatku lima para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akabarkan kepadanya apa yang disampaikan oleh Nabi Fa'atidallah aku maqala Allahul Musta'an Lalu Usman memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dia berkata Allahul Musta'an Allah lah tempat permohonan Jadi dengan ini berhenti tentang kegagalan sahabat Rasulullah Abu Bakar Umar dan Usman ketika memasuki kebun dan bagi mereka masing-masing dikabarkan syurga dan untuk usman dikabarkan disertai balak bencana yang akan berubah beli Ini tentang kabar bahwa Umar adalah penduduk syurga Keutamaan yang kedua adalah tentang kelebihan ilmu Umar dibandingkan semua sahabat yang lain. Dari Imam Az-Zuhri dia berkata hadatsana Hamzah an abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina anhum syarabtu yakni al-laban hatta anzura ila ar raqi yajri fi dhufri aw fi aqfari ثم ناولتهما فقالوا فما أولته قال العلم Baiklah karena ini kata Nabi SAW Satu saat aku sedang tidur Di dalam mimpi itu Syarif itu aku minum Yakni alaban Beliau di dalam mimpi itu meminum susu dari sebuah wadah tatatazzur ila jadi yajri duduri sampai kemudian kata Nabi aku lihat bekas-bekas susu tersebut melekat pada kuku Tuma nawaltu umar kemudian aku berikan sisanya kepada umar Pokoknya maka para sahabat bertanya apa takwilnya ya Rasulullah Kok di dalam mimpi Rasulullah meminum susu dari sebuah gelas Dari sebuah wadah Lalu kemudian susu itu mengalir sampai ke apa namanya tampak pada buku-buku beliau lalu kemudian pada saya diberikan kepada teman dan teman mengikutinya dengan lahap apa takbirnya ya Rasulullah maka Rasulullah setelah mengatakan pala al tak takbirnya adalah ilmu berkata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu jika ilmunya Umar ditimbang di satu daging anak timbangan kemudian ibu semua manusia semua manusia kata Mas diletakkan pada derajat timbangan yang lain maka ilmunya umat itu lebih berat jadi sampai-sampai dulu Rasul mengatakan kalau ilmunya umat diletakkan pada satu derajat timbangan, lalu ilmu seluruh manusia diletakkan pada derajat timbangan yang lain, maka ilmunya umat lebih berat Kalau Abu Bakar yang disifati seperti ini oleh Rasulullah sendiri adalah tentang imannya. Kalau lima anggota ditimbang pada satu anak lima, kemudian iman seluruh manusia diletakkan pada najis lima yang lain, lima yang bukan lebih Tapi kalau umat lebih sifatnya seperti ini adalah ilmu dia. Nanti kita akan lihat kenapa kemudian Sayyidina Umar yang tetap adalah orang yang sangat berilmu. Kalau kata umat yang ketiga, luasnya penyebaran Islam dan kuatnya kepemimpinan umat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda, "Uridu fil manami anni arzimu bin bakratin ala walid bin faja'a Abu Bakar fanaza'a banuban aw zanubain fas'ad dhaifan wallahu yaqbilu lahu." Subaja'a Umar dan berkata, "Fastahalat yakni faridah hatta rawiyatas wa darbu bi'adab itu diperlihatkan kepada bil mana di dalam tidur kata kami, anak jauh dalam bakratin ala qalbi aku sedang mengulurkan tiba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerak sebatas kemampuan. Pada Abu Bakar kali datang Abu pada saat berlubang maka kemudian dia mengambil dari sumur itu setimba al darurin atau dua timba nasal depan dan dia terlihat begitu kepayahan, lemah kerepotan menarik timba tersebut bahwa dia kebelah tapi Allah mengasihi yang tersebut Semaja Allah Allah kepada Nabi Bakar Fastahalat gharban Maka tiba-tiba timbalnya berubah menjadi Amat sangat besar dan keluar menimba dengan sana Luar biasa Padahal orang orang Bakarian Yang beri yang Belum pernah aku melihat ada seorang pemimpin abad kami Abu Qari ini diberikan keterangan di dalam nihayat di tadi. hadis sebagai kaum yang pemimpin mereka paling kuat tempat berbagi yang pribadi yang yang dia menembakkan air itu begitu besar begitu besar, begitu cekatan antara royalnya sampai sampai kemudian manusia bisa minum sepuas-puasnya walau mobil amalan dan kemudian mereka minum ternak-ternak. Di dalam menyatakan di dalam di sini Aku diperlihatkan dalam mimpi, aku nimba air semangkuku kata Rasulullah ini bentuk ketawa Tuhan beliau. Aku nimba air semangkuku, lalu datang Abu Bakar, Abu Bakar nimba seember atau dua ember, tapi payahan gitu ya, perlahan. Ini adalah eh, teringat dari masa kemudian Abu Bakar karena kemudian terjadi banyak tindak, banyak keburukan, banyak orang yang datang munculnya dari palsu dan Abu Bakar upayakan dalam pengurus semua. Lalu tiba-tiba kemudian datang kepada bin sesudah itu banyak berubah jadi raksasa dipakai oleh orang untuk kemudian menimba dengan begitu besarnya memberi minum manusia dan memberi minum anak lain. Kata Nabi belum pernah saya melihat pemimpin besar yang seagung itu yang seperti Umar bin Khattab. Ini ujian bagi umat. Kalau yang keempat, kemuliaan dan menjadi kuatnya kaum muslimin dengan keislaman Umar Al-Khattab. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Karena Islam Umar fathan wa hijratuhu nasran wa imamatuhu rahmatan lil mu'minin." Karena adalah Islam Umar fathan, yang Umar itu menjadi kemenangan, wa hijratuhu nasran dan hijrahnya itu menjadi satu Nasr itu juga bisa berarti kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amaratu dan kepemimpinannya rahmatan lil ini menjadi rahmat Allah kepada orang-orang beriman. Abdullah bin Nasr berkata, "Mazina a'izzatan mundu aslam Allah." Kami menjadi kuat berani dan teguh sejak rumah masuk Islam. A'izzah artinya menjadi masa mulia Al-Izzat artinya menjadi merasa hebat Al-Izzat menjadi merasa lebih tinggi kedudukannya Jadi kata Ibu Mas'ud Dulu sebelum masuk Islam Umar Kami ini takut dipukuli Kalau kemudian di ketahuan salah Ketahuan baca Quran Itu pasti dipukul oleh orang-orang Quraisy Dan kami takut Yang berani hanya Rasulullah SAW dalam itu Sebelum Islam Umar tapi ketika Umar masuk Islam, tiba-tiba kami jadi heroik. Merasa menjadi muslim ini kemudian begitu membanggakannya karena ada Umar di tengah-tengah kami. Sehingga kami itu masih tetap dipukuli, jadi berarti bersyukur di dekat Ka'bah, jadi berarti kemudian selalu di dekat Ka'bah. Sejak Umar masuk Islam, dan itu tidak terjadi, malaikat sejak masuk Islamnya Umar. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Yang kelima, kalilah tentang margo tetap adalah kedekatan kepada Rasulullah sehingga dia selalu memiliki beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini Abi Mulaika, para sabitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaqul dari Ibnu Abi Mulaika dia mendengar dia mengatakan aku mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Umar ditidurkan di atas yang setelah ditikap di masjid. Abu Lu'lu yang meningkat Umar itu mendesain satu pisau yang sangat efektif dan efisien. Pisaunya Abu Lu'lu itu ini dadanya, kemudian di bagian sini ada mata yang bertemu ke sini dan bagian sini ada mata yang bertemu ke sini. Jadi dia pisau dadanya di tengah, kemudian di sini ada bagian yang bisa digunakan untuk menyerang. Pisau ini kemudian diayun-ayunkan setelah dipakai untuk menikam kumaun. Kemudian dibedahkan. Jadi dia tahu teknik cara gini berbedah perut. Ketika menikam kumaun itu tidak ada tusuk, tetapi kemudian di dibedahkan Lalu sesudah itu dia melarikan diri dengan mengayun-ayunkan pisaunya ini sehingga kemudian yang terbunuh bersama saya Sayyidina Umar bin itu ada sekitar 13 orang kaum muslimin jamaah salam. Dia baru dilumpuhkan oleh menurut satu riwayat Al-Bisfar bin seorang yang ahli menggunakan mantan sebagai senjata. Al-Bisfar bin ini kemudian melepas mantannya dan melemparkannya sehingga kemudian mengekuk lebih ini menggunakan keras kemudian setelah kita kerupuk dia terjadi dan kemudian diringkus bersama-sama Umat ditidurkan dan atas setelah ditinggal Sementara manusia berada di sekelilingnya Dengan berduka dan mendoakan dirinya Sebelum diangkat ketika itu aku hadir di antara mereka kata Ibn Abbas maka aku terkejut ketika seseorang memegang kedua pundakku dan ternyata dia adalah Ali bin Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengucapkan doa Umar semoga dirahmati Allah kemudian Ali berkata Engkau tidak pernah tinggalkan seorang yang dapat menyayangi dirimu Yang dapat menyamai dirimu Dan karya yang telah engkau hasilkan Aku berharap dapat menjadi seperti dirimu Ketika akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Allah aku merasa yakin bahwa Allah akan menghubungkan dengan kedua sahabat yakni Rasulullah dan Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu karena aku selalu sering mendengar kata Ali Rasulullah bersabda Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa qarastu ana wa Abu Bakar wa Umar kata Ali terlalu sering aku mendengar Rasulullah bersabda aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar aku masuk bersama Abu Bakar kata Ali tidak ada yang bisa menjamaiku dalam hal itu dan aku yakin Allah akan aku bersama kedua sahabatmu Jadi Abu Bakar dan Rasulullah sebab aku terlalu sering Ali terlalu sering mendengar Rasulullah bersabda aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar hadis ini kalau yang terdapat Bukhari dan Imam Muslim, alangkah agungnya Sayyidina Ali bin Abi Talib memuji Umar. Alangkah alangkah kejinya tuduhan orang-orang yang kemudian dengan doa mereka mereka berdoa ya Allah angkatlah dua berdoa Quraisy kedua putri mereka dan orang dunia. Di dalam Syiah Ibn Asariyah ada doa itu. Ya Allah, laknatlah dua berdoa Quraisy. Apa kalian berdoa? kedua putri mereka Aisyah dan Hafsah dan orang dunia seperti itu Padahal Umar bin Khattab adalah menantu Sayyidina Ali bin Abi Karena Umar menikah dengan putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang namanya Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Dan keturunan mereka ada satu marga yang masih bertahan di hari ini partai kemudian menggunakan pak Nama paknya di belakang adalah Al-Audah Kalau kita ketemu dengan orang Arab Yang ada nama di belakangnya Al-Audah Maka kita kemudian tahu bahwa dia adalah keturunan Sayyidina Umar dan putri Ali bin Abi Thalib yang namanya Ummu Kulthum Siapa sekarang yang masih ada yang terkenal yang bersyukur di antaranya adalah wakil ketua Ikatan Ulama Internasional orbital. Al-Alami ulama muslim ketuanya Dr. Yusuf al qadawi wakil ketuanya adalah Dr. Salman bin Fahd Al-Audai ini adalah konsumen sejarah baru kotor maka di Twitter saya sering eh, mengikuti uh, Twitter dulu akunnya Salman Aloda itu kalau buka profil Cengnya gambar wajahnya saya sering membayangkan dulu kayak gini nanti. wajahnya itu wajah tinggi besar Orang kalau sebelah pandang kayak aku berwibawa banget itu, tapi senyumnya indah gitu. Saya membayangkan mungkin merenungkan gitu. Ini saya sampai lupa tahunnya adalah keturunan Sayyidina merdukan. Ini kata Ali, Zahabtu akan mengumpulkan Umar Aku sering kesan dengan Rasulullah bersabda Pergi bersama Abu Bakar dan Umar Aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar Aku eh, keluar masuk bersama Abu Bakar dan Umar baik Hadis selanjutnya dari Usman bin Affan radhiyallahu anhu dia berkata ketika pernah ditingkat dia karena kesakitan maka Ibnu Abbas berkata sambil dia, jadi pertama tadi ini meriwayatkan yang meriwayatkan Ibnu Abbas cerita tentang Ali bin Abi hadis kedua yang cerita Al-Usman bin Affan menceritakan Abdullah bin Abbas Al-Isfar bin Makram ini termasuk orang unik gitu ya kita satu tetap dengan beberapa perkataan yang beliau miliki. Al-Isfar bin Makram ini termasuk lelaki yang bikin galau wanita-wanita Madinah. Sehingga Rasulullah pernah dikirim ke orang jadi dipanggil dulu karena yang namanya Al-Isfar bin Makram. Aku sering mendengar wanita-wanita Madinah menyebut dia didatangkan dibundulin, bunduling kota Bandung pakai pakai sorban yang jelek pakai sorban yang jelek tambah ganteng juga akhirnya kata orang ini dari Islam ganteng Islam nasibnya orang ganteng jadi umar Nah, Al-Miswar bin Nafas ini salah satu orang yang sangat kuat dan dia meriwayatkan di sini dari eh, langsung dari eh, kejadian pada hari A, di mana dia adalah seorang yang melumpuhkan si pembunuh Abdul Firdaus. Al-Miswar menceritakan Ibnu Abbas ketika Umar ditikam dan karena kesakitan Ibnu Abbas berkata sambil menghibur Umar Ya Amirul Mukminin janganlah kau bersedih karena sesungguhnya kau adalah sahabat Rasulullah yang selalu memiliki engkau telah berbuat baik dalam persahabatan dengan kemudian kau berpisah dengannya dalam keadaan Rasulullah ridho kepadanya. Kalau menjadi sahabat setia yang kau Bakar sedih dan kau berpisah dengannya dan dia wafat dalam keadaan ridho kepadamu. Kemudian kau bergaul dengan sahabat-sahabat mereka dengan baik. Maka jika kau meninggalkan mereka, sungguh mereka pastilah ridho kepada. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika waktu itu Umar dan Khattab. Adapun Ibnu Abbas juga bukan yang agung di sisi Umar karena Ibnu Abbas ini adalah anggota majelis suratnya Umar yang paling rendah. Anggota majelis suratnya Umar yang paling rendah adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu Tuhan Karena kecerdasannya, karena tetap ilmunya, karena hubungannya dengan Rasulullah sallallahu orang Islam Umar lalu berkata menjawab Abdullah bin Abbas sambil tersenyum, Adapun apa yang telah aku sebutkan mengenai persahabatku dengan ya Rasulullah dan ridhonya beliau terhadap diriku itu merupakan karunia Allah terhadapku. Dan apa yang telah aku sebutkan mengenai persahabatan dengan Abu Bakar siddiq dan ridhonya terhadap diriku itu juga merupakan karunia Allah yang maha mulia terhadapku. Sementara yang kau lihat tentang kekhawatiranku itu seluruhnya disebabkan tanggung jawab terhadap kalian semua wahai para sahabat Rasulullah yang dikatakan oleh Umar karena Umar tampak khawatir wajah dengan wafatnya itu maka Terkait Mu'abbas menyebut seperti tadi Umar mengatakan persahabatan dengan Rasulullah itu jadi yang persahabatan dengan Akbar itu terjadi yang itu semuanya karena Yang membuat saya khawatir bukan itu Yang membuat saya khawatir adalah karena itu disebabkan oleh tanggung jawab atas kalian wahai para sahabat Rasulullah. Demi Allah, misalnya aku memilih emas di bumi pasti akan aku tebus dengan dari azab Allah sebelum azab Allah itu datang disebabkan karena tanggung jawab yang sangat berat yang kalian bebankan kepada aku sebagai pemimpin kalian. Ini yang sangat-sangat ditakutkan oleh umat Allah. Amrul bin Al-Asin menjelang obat tidak nangis Ketika ditanya kenapa nangis Wahai aku Allah Ka'bul bin Ais Aku pernah menjalani dalam kehidupan Yang paling menjijikkan di muka bumi Itu aku di masa jahiliyah Aku adalah orang yang paling benci Allah dan Rasul Lalu Allah memberikan jalan kepada aku Aku menjalani kehidupan yang paling indah Puncak dari kehidupanku sepanjang hayatku Di masa aku bersama Rasulullah Lalu Rasulullah pun wafat Lalu fitnah-fitnah merajalela di antara Dan aku pun menjadi orang yang ditapelkan seperti seperti apa itu yang aku takutkan tentang wujud hidupku Di Allah bin itu mengatakan pernah menjalani kehidupan paling buruk lalu setelah itu menjalani kehidupan paling baik lalu setelah itu menjalani kehidupan yang tidak jelas yang sangat beliau khawatir kembali ke tentang umat dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu dia berkata kami bersama Rasulullah dan sering sekali kami melihat Rasulullah itu menarik mendandeng tangan Umar itu pertama Satu perlakuan yang jarang beliau lakukan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Ini adalah kesaksian dari Abdul Bishar Rasulullah. Yang kata keutamaan Umar adalah kesungguhan Umar dan kebaikannya dalam masalah Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah kulihat seorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh dan paling baik dalam menggunakan hartanya hingga wafat pada beliau sallallahu alaihi selain Umar bin Khattab. Tidak pernah kulihat ada orang yang lebih baik di dalam mempergunakan hartanya setelah Rasulullah bersungguh-sungguh dan paling baik kecuali oleh Allah. Ini yang dikatakan oleh Abu bin Anak memuji bapaknya. Waktu saja kita ingat anak ini memuji bapaknya karena memang dia merasakan betapa bapaknya sangat hati-hati. Diberikan Abdullah bin Umar itu tiap hari membeli daging. Maka kemudian satu hari dia didatangi, didatangi oleh Umar bin Khattab. Memang dia paham bahwa apa yang diperbuat oleh Rasulullah dan kebakar itu pun, sehingga setiap hari engkau menggunakan laut yang hanya sekali mereka makan ini marah yang bisa-bisa kemudian sudah itu Abdullah bin Umar itu jarak-jarak ke daging dan merah di dalam perang ayahnya karena ketahuan tiap hari di daging satu hari juga kemudian Umar berdiri di depan masjid Nabawi dan berkhutbah Wahai manusia dengarkanlah dan taatilah Lalu selalu Al-Farisi mengatakan dengan kemudian mengatakan kami tidak akan mendengar dan tidak akan taat wahai Abu ini sebelum kau jelaskan bahwa baju lebih besar daripada baju kami kau menggunakan dua kain sekitar kami cetak kami semuanya hanya satu kain satu coba kalau di publiknya langsung jalan audit publik yang dilakukan oleh Salman Al Farisi di mimbar Masjid Nabawi ketika dia sedang berbicara kata Salman saya tidak akan dengar tidak mau tahan sebelum kau jelaskan dari mana asalnya kenapa kain itu lebih besar baju daripada yang kalian lalu Umar tersenyum dan mengatakan bangkitlah wahai Abdullah bin Umar jelaskan kepada mereka kata Abdullah demi Allah ayahku adalah orang yang berbuku besar maka jatah kain kainnya dari Baitul Mal tidak mencukupi untuk menjadi penjulir. Maka kuberikan jatahku kepada jatah ayahku, sehingga kemudian itu cukup untuk membuat baju bagi Kita kemarin sudah cerita tentang yang Umar seberapa besar. Maka wajar kalau jatah tiga jatah tidak cukup untuk menjahit baju beliau. Maka kemudian sampai Al Farisi titikkan air mata menangis dan mengatakan, Ya Allah, ini akhirnya kami tak akan Kemudian yang ketujuh, keutamaan Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang hadas, sahabat yang mendapatkan ilham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana fi qablakum min al-umam muhaddatsun fa iyyatu fi ummati ahadun fa maka berkata sungguh-sungguh benar-benar ada terima di dalam apa-apa berlaku sebelum kalian berdua di antara umat-umat muhaddasun orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala fa iyyaku fi ummati maka jikalau dia ada di antara umatku ahadun seseorang fa kamu maka pastilah dia adalah umat sebelum kalian kata Rasulullah di kalangan umat-umat ada orang-orang yang muhaddatsun mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di tempat umat orang semacam itu maka dia adalah umat. Zakaria dari Abi Zaidah dari Sa'ad dari Abi Salam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini untuk kita ketahui dalam periwayatan dari sana ada nama yang untuk keperluan teknis teknisnya tas kalau dalam hadis ada kemudian kata-kata dari Abdullah ini Abdullah siapa? hanya satu di antara semua sahabat yang namanya Abdullah yang disebut di dalam hadis sebagai Abdullah tanpa bin ya. itu adalah Abdullah bin Mas'ud jadi kalau ada hadis berbunyi dari Abdullah dan Abdullah bin Mas'ud karena kalau Abdul bin Abbas dia dikatakan Ali bin Abbas dari Ibn Abbas. Kalau dari Umar, Ali bin Umar dari Ibn Umar. Meskipun nama namanya Abdul Abdul, tetapi yang menggunakan kata Abdul itu adalah Abdul bin Abbas. Untuk kita ketahui kalau kita baca hadis di sanadnya ada Abdul. Lalu kemudian dikatakan dari Al Hasan. Siapa yang dimaksud dengan Al Hasan di sini? Bukan Al Hasan bin Ali. Kalau ada hadis dari Al Hasan berarti yang dimaksud di situ adalah Al Hasan Al Basri rahimahullah. Jadi ada nama-nama yang kemudian untuk teknis dikasih. Hadis berikutnya pada kata Nabi Mekah kepada Ibn Bani Israel Rijalun bukan lamuna min ghairi ayyakunu anbiya Fa'iyat min bagi minhum ahadun fa'ma Selama bersabda semua orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberikan ilham Walaupun mereka bukan Nabi tetapi mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertindak di jalan kebenaran, jika salah seorang di antara umat mendapatkannya maka pasti umatlah orangnya yang disampaikan oleh Rasul. Kapan umat ini disebut dasul, Karena terlalu sering sekali umat ini mendapatkan ilham bahkan kemudian dia bersesuaian dengan ayat-ayat Allah yang turun. Misalnya, ketika terjadi tawaran perang badan, sikap terhadap tawaran perang badan. Ketika Rasulullah bermusyawarah dengan para yang Rasulullah bertanya apa yang sebaiknya kita lakukan kepada tawaran perang badan ini. Maka Umar mengatakan Abbas untuk ya Rasulullah Serahkan bukan kepada Ali Serahkan akukat kepada Serahkan ini kepada ini Serahkan ini kepada ini Oleh Umar tawaran perang badan itu disebutkan serahkan kepada kerabatnya masing-masing bahwa kelemah biar mereka masing-masing mengundang kerabatnya itu. Ini kenapa? Jadi kata Umar serahkan masing-masing kepada kerabatnya biarkan kerabatnya yang kemudian menghabisi mereka. Kata Umar begini. Lalu bertanya Rasulullah kepada Bapak Bakar Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan ya Rasulullah mereka adalah kerabatku sendiri, mereka adalah saudaraku sendiri. Dan sungguh kita di Madinah ini dalam keadaan lemah. Alangkah baiknya jika engkau mengambil keputusan dari mereka karena mereka adalah kerabat sendiri lalu keputusan itu bermanfaat bagi kita yang ada di kami ini dapat bahwa kami sendiri Rasulullah kemudian mengikuti pendapat Abu Bakar Siddiq sambil menguji masing-masingnya Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim ketika berkata Ya Allah jika aku ampuni mereka maka memang kepala Dia maha pengampun Jika aku kemudian mengazab mereka maka mereka adalah hamba hamba Dan engkau wahai Allah tak seperti Isa ketika berkata, Ya Allah, engkau lah yang maha kuasa, jadilah kehendak bukan kehendak. Dan engkau wahai umat seperti Nuh ketika berkata, Rabbana Rabbi la tadar bil ardi minal ad-dayyar. Ini ayat surah al itu. Ya Allah jangan sesakan seorang kafir pun tinggal di muka bumi Karena mereka itu tidak akan kemudian melakukan kecuali kerusakan semata-mata walau jadi wajib kafar dan tidak akan kemudian melahirkan kecuali orang-orang yang fajir, jahat dan juga banyak kafir. Ini doanya Nabi Nuh ketika naik kapal ya. Rabbilah tadarbil ardi dan kafirin daya. Ya Allah jangan sesakan seorang kafir ketika di bumi. Kata Rasulullah pulang masuk Nuh ketika berkata begitu. Dan Umar pun seperti Musa ketika berkata, Rabbana nis'ala walihim wasdud ala kulubihim fa'inahum la yu'minuna hatta yarun adabal alim. Dan kok ini, wahai Umar, seperti Musa ketika berdoa kepada kaum Fir'aun, Ya Allah, binasakan harta benda mereka. Tutup. Kunci mati. Kalau tidak, kan? perasaan mereka sesungguhnya mereka ini memang tidak akan pernah mau beriman sampai mereka melihat adab yang pedih masing masingnya dipuji oleh Allah jadi oleh Rasulullah Abu Bakar itu seperti Isa dan Ibrahim Sementara Umar itu seperti Nuh dan Musa Lalu Rasulullah mengikuti pendapat umum Ketika itu lalu turunlah kuburan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada di surah Al-Imran dan kemudian amat sangat besar rasa takut Rasulullah dan rasa takut Rasulullah kepada Allah maka Rasulullah dan Allah sedih menangis karena Allah menyatakan di pantas sebagai seorang nabi untuk memberitahuan sebelum dapat melumpuhkan musuh dari bergabung. Kalau Allah bukan karena ketetapan yang telah lalu dari sisi Allah Subhanahu Taala, maka Allah pastilah kemudian akan melumpuhkan antara bagi kalian. Tetapi Allah mengampuni kalian. Paham ya? Kata orang Islam, Abu Bakar dan Rasulullah ketika itu Umar datang dan bertanya kenapa kalian menangis kalau itu ada hubungannya denganku aku yang lebih berhak untuk menangis kalau tidak ada hubungannya denganku maka aku akan tetap menangis karena kalian berdua menangis ini yang dikatakan oleh Umar maka Abu Bakar berkomentar andainya ada turun dari langit tidak ada yang selamat kecuali Umar andainya ada turun dari langit tidak ada yang selamat kecuali Umar Umar sebagai seorang muhaddas sudah tampak di dalam sikap beliau terhadap orang-orang dari Israel ketika kemudian orang-orang dari Israel bertanya kepada Umar Wahai Umar, siapa yang membawa wahyu kepada orang yang mengaku Nabi di kalangan ini? Ya di Rasulullah Maka Umar menjawab Jibril Kata orang-orang yang oh pantas Kalau Jibril itu musuh kami Nabi-Nabi kami itu dapat wahyu lewat Mikael Bukan Jibril, kalau Jibril itu musuh kami ketahuan maka Nabi di Jibril siapa yang jadi musuhnya Jibril pasti juga musuhnya Mikail pasti juga musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini kata Allah lalu ketika itu turun kepada Rasulullah ayat yang bersifat karena aduan Jibril lalu Mikail ya seterusnya maka dia adalah musuh Allah seterusnya musuh orang ini satu saat lain Umar bin Khattab kemudian tadi oleh seorang dari ada dua orang laki-laki yang satu Yahudi dan satu munafik. Anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Mereka berselisih bersengketa. Kata si Yahudi, ayo kita bertahkir Sudah ini sengketa kita tidak selesai kalau kemudian cuma kita perdebatan berdua. Kita cari hakim. Kata si Yahudi, saya mau ke Muhammad. Belum mau ke Muhammad, kata si munafik. Gak usah repot-repot masa usah kayak begini merepotkan Rabi. Dah, Pak, belum berdua saja. Karena dia takut kalau keadilan itu pasti membela dia sebagai golongan ini. Tidak, saya maunya Muhammad. Bahwa aku nanti boleh saja. Masa urusan kayak gini dapat Nabi, tidak enak lah. Kata si Yahudi, enggak, saya maunya Muhammad. Akhirnya mereka kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah mendengar dari masing-masing, Rasulullah memutuskan dia benar si Yahudi, Dia benar harus kemudian menyerahkan apa yang dipersikatan kepada si Yahudi jalan mereka ya kata si Donato ini saya belum puas nih kalau belum ada second opinion mungkin tadi Rasulullah karena sangat menghormati kalian jadi dia menggunakan kamu dan mengorbankan saya ini sudah tuduhan yang sangat buruk kepada Rasulullah kemudian gimana kalau kita pergi ke Abu Bakar Siddiq kata si yang udah capek sudah diputuskan oleh Nabi kamu loh katanya Nabi dia tapi kan kamu ada second opinion ke ke Allah ke ke Bakar akhirnya saya yang ya tak Bakar sini, lalu kemudian mereka mengadukan proses kepada Bakar lalu Abu Bakar tanya sudah ke Rasulullah belum sudah apa keputusan Rasulullah begini ya sudah ya <laughs> simpelnya kalau sama Abu Bakar Rasulullah keputusan apa yang diambil kita kata Simulasi begitu pula wah Bakar mah gitu orang yang dia takut kalau sama Rasulullah <laughs> takut buta di sama Nabi ah fanatik dia tidak bisa diandalkan kamu di mana kata si Yahudi satu lagi ke Umar ya kata si karena Umar kata kata si dalam hati kalau Umar itu hijrah ke Islam yang tinggi pasti dia membela saya karena dia begini kasih Diletakkan mereka Presiden Umar tentang waktu Ditanya oleh Apa urusan kalian pemilu ini? Apa karena ada Tunggu sebentar ke Umar Dia masuk ke dalam rumah Kemudian mengambil pedang Dan dia pedang orang laki di tempat Ketika itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 54. Fala wa rabbika hatta yuhaqqimuka fi mereka ثم لا تجد بالقلوب حرجا مما قضيت بسبب تسليما jadi Allah membenarkan tindakan umat itu dengan ayat maka benar-benar demi Rabbmu sungguh mereka itu tidak beriman sampai menjadikan kamu hakim dalam segala urusan yang kemudian timbul permasalahan di antara mereka dan kemudian tidak kamu dapat di hati mereka atas utusanmu dan mereka kemudian menerimanya dengan lapang dana ini dasar yang yang selanjutnya tentang kisah Muhammad Umar adalah tentang makam Ibrahim. Ketika kemudian makam Ibrahim di dalam haji wadah itu Umar melihatnya Rasulullah Orang dulu tidak berani di sholat di makam Ibrahim Karena makam Ibrahim adalah bagian dari Ka'bah Lalu ketika itu Umar mengusulkan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bukankah baik seandainya kita jadikan sebagai makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Ketika itu Rasulullah tunduk, kenapa ada ayat turun? Buat apa lebih makam Ibrahim sholat? Dan jadikanlah sebagai makam berlalu tempat sholat. Baik memang Allah sudah menurunkan ayatnya, ambil makam sebagai tempat sholat. Lalu tentang suara Al-Mu'minun tentang penciptaan ayat ke-12 sampai ke 14 tentang penciptaan. Ketika ayat penciptakan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat tertakjub-takjub mendengar begitu agungnya itu Allah dalam menciptakan manusia. Maka dia kemudian menutup ketika Rasulullah membacakan ayat itu Rasulullah belum selesai membacakan ayat itu, tapi Umar sudah kemudian Allah Fatabarakallahu ahsanul qalimin maka maha tinggi dan maha mulia Allah sebaik-baik pencipta. Rasul tunduk lagi dan kemudian ternyata ayat itu ditutup dengan kata-kata Fatabarakallahu ahsanul khaliqin seperti kata-kata tentang yang hadasnya Umar lagi ada di dalam kisah tentang turunnya ayat hijab bagi istri-istri Nabi. Dalam lubang menutup di asbab nuzul Imam Asyuti menyebutkan lewat tentang turunnya surah al azhar ayat 53 yakni Ketika itu kejadiannya menjelang wafat Rasulullah SAW di Madinah, Sayyidina Talha bin Ubaidillah kita menyebut kisah ini sama sekali tidak dalam rangka merendahkan beliau, tetapi setiap pahlawan punya ceritanya sendiri. Sayyidina Talha bin Ubaidillah orang yang paling agung dan mulia di dalam perang Uhud sehingga tubuhnya itu 70 tak mengalirkan darah semuanya menetes dari tusukan tombak, tunjangan alat panah, sabetan pedang Lalu dia berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, untuk kita dari rumah tetangga, Ya Allah. Ambil Tuhan yang ini sampai itu. Sampai ketika kemudian melihat Allah yang berdiri, badan rambut ini kemudian hilang tiga jari dan kurang lutut yang terkebas sehingga beliau ada terpincang-pincang jalan. Rasulullah mengatakan kalau kau melihat syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah kepada Tuhan. Tetapi orang-orang lain orang-orang mulia di dalam persaudaraan itu pernah mengalami persoalan-persoalan. Kata Rasulullah kepala pun pernah ada masalah. Kita dibikin tadi ketika sore Rasul pulang dari masjid melihat Bang Habib Ubaidillah sedang ngobrol asyik dengan sepupunya. Siapa sepupunya? Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul. Jadi Aisyah ngobrol dengan Talha karena sepupu dengan akrab merasa itu bukan sesuatu yang aib gitu. Rasulullah melihat itu dan beliau cemburu dan kenapa kamu saja tidak suka? Lalu Rasulullah memberi isyarat kepada Aisyah untuk masuk ke dalam kubur. Maka ketika itu pula, Sayyidatul Habib dengan merasa marah karena dihalangi berbincang dengan jalan tidak sendiri dan berkata, Demi Allah, mengapa beliau keberatan? Aku hanya berbincang-bincang biasa saja dengan sepupu. Demi Allah, Andai Rasulullah wafat, tidak akan ada seorang pun yang mendahuliku untuk melamar Aisyah. Ini sumpahnya telah diberikan. Maka kemudian pengakuan dan kata-kata Talha ini sampai kepada Umar bin Khattab yang langsung kemudian datang kepada Rasulullah kemudian berteriak-teriak dengan ya Allah ya Rasulullah mulai sekarang jangan sampai istri melihat orang tuntut mereka ya Rasulullah di hijab kalau ada orang yang bisa kepada mereka harus diawasi dan harus dari balik hijab kalau meminta sesuatu pun harus dari balik hijab tidak boleh lagi ya Rasulullah istri dilihat orang seperti ini lalu kemudian terjadi satu pelecehan terhadap Umar keraskan ketika itu melindungi kehormatan Allah Rasulullah. Lalu Allah pun menurunkan ayat surah Al-Ahzab ayat ke-53. Boleh tas'aluhu dengan syait tas'aluhu dengan orang hijab Kalau kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Rasulullah itu berbincang dengan mereka Maka lakukan dari dalam hijab tertutup Dan jangan kalian menyakiti Rasulullah Dan diharapkan bagi kalian untuk menikahi istri-istrinya sesudah wafat Semuanya selesai dengan ayat ini Ketika ayat ini sampai bersalah dan belum dilakukan, maka bertobat kepada Allah, lalu dia bebaskan dua budaknya, dia sodakokan sepuluh untanya, lalu umrah jalan kaki ke Makkah. Dan ketika beliau pulang, Rasulullah sudah kontak. Sama berhasil. Ini yang kemudian membuat sinetron Talha bin seorang yang tidak jujur, Rasulullah maka Umar pernah kemudian ketika marah kepada Allah, menyebut tidak ingatkah engkau Rasulullah itu wafat dalam keadaan mungkin saja masih marah kepada Itu jelek banget nangis sekali Talha. Jadi kadang-kadang mungkin Ini sahabat-sahabat Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib ketika memakamkan Talha kemudian menerima putra Talha dan mengatakan kepada putra Talha ini, Hai anakku sebelum demi Allah, aku mohon kepada Allah berharap kepada Allah Semoga aku dan ayahku itu termasuk orang yang disebutkan dalam firman Allah Wa nazakakum seluruh dunia dan kekuatan Orang-orang yang kemudian kami cabut rasa tidak enak, tidak nyaman, dendam, sakit hati, luka hati di hati mereka Lalu mereka dimasukkan bersama dalam surga sebagai saudara Berhadapan di atas lipat-lipat sambil saling membantu dengan firman Kata Abu Talib, kata Keutamaan umat yang ke-8 adalah kuatnya agama dan iman umat. Baiknya orang yang tanah ini dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, baiknya orang yang fi tanamihi Azatibku Fa'akada minka syakar Fakalabaha atas pada Faltabata ilaihi dhid Fakalahu man yang bersabar ini laisa laha ra'in ghairihi Faqalna subhanallah Faqala Nabi SAW Fa ini umin bihi wa bakrin wa umar wa matana Rasulullah bercerita Ketika seorang sedang mengembala kambingnya Maka tiba-tiba datang serigala menerkam seekor kambingnya Ini kata Rasulullah terjadi kejadian seperti ini Pengembala tersebut kemudian mengejar Sampai berhasil kembali mendapatkan kambingnya yang ditangkap oleh serigala itu. Lalu serigala itu tiba-tiba menoleh kepadanya dan bisa bicara. Dan serigala itu kemudian berkata, siapa telah yang dapat menjadi gembalanya ketika ada lagi gembala selain aku. Jadi serigala itu mengatakan nanti akan tiba masanya yang menggembalakan kambing-kambing itu adalah justru serigala. Lalu manusia pun berkata, para sahabat berkata, Subhanallah, Maha Allah. Kami setelah bersabda, kalau ada sahabat mengucapkan Subhanallah itu takjub tetapi takjubnya biasanya karena hal berkumpul ke negatif, makanya adalah memasukkan Allah dari hal seperti itu. Kok bisa saja terjadi? Ada serigala yang dibalas. Nah, subhanallah, para sahabat tidak menyukai sehidup maksudnya dalam perkara ini. Tapi Rasulullah kemudian menimpali bersabda, sesungguhnya aku beriman pada kejadian ini sebagaimana beriman pula Abu Bakar dan Umar. Dari antara sahabat yang hadir itu semuanya kemudian merasa saat itu kok yang mustahil gitu ya ada segala bisa bicara mengatakan nanti yang jadi gembala itu adalah segala Semuanya mengatakan mustahil. Subhanallah mereka mengatakan kata subhanallah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku beriman kepada kejadian ini sebagai sebagaimana beriman yang aku kalian semua. Jadi dari semua yang hadir itu kemudian tanpa keraguan berarti tentang cerita yang dibawa oleh Rasulullah itu cuma Abu Bakar semua. Yang lain kemudian mengucapkan subhanallah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna anna imra'in nas uridu alaihi wa alaihim kumsul, fa minha ma yablughu thaniya وبها يبلغ ذل ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اجتراه قالوا فما قلته يا رسول الله فقال فيه Rasulullah cerita lagi ketika tidur bermimpi aku lihat dalam mimpi seluruh manusia diperlihatkan kepadaku. Subhanallah, wala haula wala quwwata illa billah. Kepada mereka masing-masing dikenakan baju-baju, ada yang mengenakan baju kita itu sampai ya? Ada yang mengenakan baju sampai hanya ke dadanya. Ada yang mengenakan hingga di bawah dadanya. Lalu diperlihatkan kepada Umar bin Khattab Rasulullah, aku melihat Umar memakai pakaian panjang yang saking panjangnya sampai dia menyeret-nyeretnya. Sahabat bertanya, apa tak takwilnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, adi agamanya. Jadi ada orang yang agamanya cuma baju sampai di sini. Ada orang yang agamanya cuma bajunya sampai di sini, sampai di sini. Tetapi Umar itu adalah orang yang menggunakan baju agamanya terakhir, akhirnya. Maka benar jaga Jawa itu mengatakan aku mau aku mengaji. Agama itu adalah pakaian jiwa, pakaian sejati. Memang Rasulullah menggambarkan agama sebagai pakaian di dalam hadis Umar itu saking kuatnya dalam beragama sampai kemudian dia sampai menarik-narik pakaiannya. Di antara contoh tentang agama umat yang sangat kuat itu adalah kata-kata Umar bin Khattab yang diberikan oleh para ulama kepada Hajar Aswad. Jika kita Umar bawa kemudian berdatangnya Hajar Aswad dan mencium dan memberi salam kepadanya, Umar mengatakan kamu cuma bantu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi dorong. Andai bukan karena aku lihat Rasulullah mencium dan memberi salam kepadamu, aku tidak akan pernah melakukan ini. Karena kamu cuma bantu, tidak bisa memberi manfaat. Inilah kuatnya agama modern tentang. Jadi bagi dia ini satu kata-kata yang menunjukkan bukan dia dia satu sekali tidak mengagungkan Hajar Aswad sebagai sebuah bahan yang boleh lupa dan Allah benci dari imannya. Yang dia lakukan adalah itibah kepada Rasulullah. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah apa yang kemudian kebenaran dari sisi Allah maka itu adalah sebuah kebaikan tanpa takwil dia itibah. Nah, yang kesembilan di antara keutamaan kepada bin Khattab adalah wibawa umat dan setan yang berusaha menghindari jalan kalau berpasangan berpapasan dengan umat. Dari Muhammad bin Sa'ad bin Abi Wakas, di Muhammad bin Sa'ad bin Abi Wakas termasuk satu di antara tujuh pokok Madinah jadi putranya saat bin Abi Waqqas dan namanya Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas Dia termasuk generasi tabi'in Dan dia termasuk di antara tujuh kufa'ah Madinah bersama Sa'ad bin Usayyah Bersama juga dengan Imam as Bersama dengan uh, eh, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Bersama dengan Salim bin Abdullah bin Umar Bersama dengan uh, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib yang dua lagi uh, yang satu lagi saya lupa ada ada tujuh kehakamnya pada masa itu yang kemudian dianggap sebagai gurunya Talmud. Di sini adalah Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari ayahnya yang dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, Umar tetap memohon agar diizinkan masuk ke rumah Rasulullah. Ketika itu ada beberapa orang wanita Quraisy sedang berbincang dengan Rasulullah dan mereka berbicara dengan suara yang keras melengking melebihi suara Rasulullah. Ketika Umar masuk, mereka segera berdiri dan menurunkan hijab. Setelah diberi izin, Umar masuk ke rumah Rasulullah. Rasulullah tertawa. Umar bertanya apa yang membuat anda tertawa? Fa'adhaka ya Rasulullah. Rasul menjawab, Kajibtu min hamlahi ladikul ba'iddi. Aku minta Rasulullah heran terhadap wanita-wanita yang berada di sisiku ini. Kalau merasa sahabat sautaka istajarna al-hijab wa qala manfa'at ta'ahu ayyadana ya Rasulullah jadi aku heran terhadap wanita-wanita yang ada di sisiku ini kata Rasulullah ketika mereka mendengar suara mulai segera mereka berdiri ketakutan dan menarik yang untuk ditutup Umar berkata sesungguhnya aku ya Rasulullah yang lebih layak mereka segani daripada aku kemudian Umar berbicara kepada mereka Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi dirinya sendiri Bagaimana, bagaimana mungkin kalian segar terhadap diri dan tidak segar terhadap Rasulullah Celaka kalian kata Mereka menjawab ya kami takut kepada aku sebab aku lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah Maka Rasulullah bersabda sudah lahai dan terus tetap bagi Allah yang jiwa berada dalam genggaman tangannya sesungguhnya tidaklah syaitan menemui dirimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain untuk dilalui bukan jalan yang kau lalui dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah bersabda sesungguhnya syaitan lari ketakutan jika bertemu dengan Tuhan Rasulullah bersabda lagi dalam hadis yang lain, umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Ini di antara sembilan keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat mulia kita cukupkan pembahasan pertemuan pada pelatihan-pelatihannya sudah sembilan putaran kemarin yang kita bahas. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita bahas mengenai kisah kepemimpinan Muhammad bin Khattab. Insya Allah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat kami kembalikan